السلامي वचन हजार हजार बजा गया فأحيوها فأحيوها ما خلق dimna khalaqtum طيب أسلوب جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث برقم سبعة وخمسمائة وتسعة وخمسين تجري لما مراتس لما بلوس ميلان حدثنا محمد بن الألاء حدثنا بن فضيل عن أمارة أنا أبي زرعته أنه سمع أبرة عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو سعيرة Hadis ini datangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid. Perhatikan hadis ini ditetangkan oleh Imam Bukhari dalam dalam kitab Tauhid. Maknanya tadi telah disebutkan sebagiannya Innama nusiba atau innama nasaba khalqa ilaihim takri'an lahum bimudahatihim Allah Ta'ala fi khalqihi. Yang berhak menciptakan adalah Allah Ta'ala. Yang memiliki sifat menciptakan adalah Allah Ta'ala. Dan mereka menciptakan hewan yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa ada sedikit penyerupaan atau menyerupai perbuatan Allah Ta'ala maka dikatakan bahwa adalah meminta bayah yakhluqu ka Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wajal Jalla fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw sa'iratan. Dan amr ini adalah amr untuk takziz, amr yang maknanya takziz yakni enggak akan mampu mereka untuk melakukan perintah ini. Fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw sa'iratan. Takziz yakni pelemahan. Sungguh mereka enggak akan mampu atau stiza semoga yang telah kita dengarkan tentang makna fil amr di sini dan juga sebagaimana telah lewat bahwasanya perbuatan hamba dinisbatkan kepada hamba yaitu makhluk perbuatan makhluk yaitu makhluk <clears throat> ya kan perbuatan makhluk yaitu makhluk kalau makhluk itu adalah dia hamba adalah makhluk Allah maka juga perbuatannya makhluknya Allah Taala dan akan lebih jelas dalam jelasan yang akan datang dalam hadis yang setelahnya ataupun setelahnya. Berkata Abu Radhiallahu anhu bahwasanya beliau berkata sami tu Nabi aku telah mendengarkan Nabi. Yani sami tu sau kaulan Nabi. Sami tu Nabi ya. Sami tu kaulan Nabi. Aku mendengarkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Qala Allah Azza wa Jalla hadis mana hadis apa? Hadis Qud Ini namanya hadis Al-Qudsi. Waman adlamu dan siapa yang lebih dolem? Mananya nggak ada yang lebih dolim. Nggak ada orang yang lebih dolim dari orang yang zaba, mananya kosoda, menuju. Bermaksud menciptakan seperti ciptaanku. Maka kalau dia memiliki niat untuk menciptakan seperti ciptaanku supaya dia atau supaya mereka menciptakan darah atau mencetakkan habbah bijian atau saira sebiji sair. Makna darah akan dijelaskan. yakhluku atau memang dapat yakhluku Maka di situ khalaq disebutkan kepada mereka karena perbuatan mereka. Maka adalah makhluk. As-Sarah berkata saya bin Bas rahmatullah soalun menasikh. Yani Syekh bertanya kepada para hadirin. Takallama as-sarihu. Yani di sini ada yang dibuang hurufnya. Ini apa? Istifham. Ada istifham. Dibuang hal takallama as-sarih ala kalimati khalaqtum al-aini awis sarih Baik Al-Aini ataupun Ibnu Hajar. Apakah satu di antara yang mensara kitab ini ada komentar, ada pembicaraan tentang lafaz khalaqtum dalam hadis ini? Al-Aini atau Syarih? Adakah komentar dari satu di antara dua orang ini? Jawab berkata sebagian para hadirin dalam hadis itu قال الحافظ بن حجر في الفتح مجلد ثالث أثار صفحة 524 534 وقوله ومن ذهب ini perkataan Allah Azza wa Jal Waman dahaba Yani waman adalah mimman mimman dahaba Wa mimman dahaba Yani kosoda Dahaba ya? qasada sudah atau qasada situ bermaksud menuju wa qalu yakhluqu ka khalqi nusibal khalqu atau nasabal kholku ilaihim ala sabil istihza aw tasfi fi surah faqat al khalq dinisbatkan kepada mereka ini Maknanya adalah istihza. Alas sabil istihza, yakni tujuannya untuk mengejek. Meremehkan. atau penyerupaan dalam gambaran saja. Kaholki. Kaholki. Penyerupaan dalam surah, dalam bentuk. Wa qalu yakhluku darratan au sa'iratan. Amr situ falyakhluqu yakhluku ini adalah amr lit ta'ziz bermakna ta'ziz. Ini apa? Menunjukkan mereka enggak akan mampu. Wa huwa ala sabri tarakki fil haqara aw tanazzul fil ilzam. Al-haqara jadi pengginaan, peremehan. Fal yakhluqu ini adalah melalui sabil ataupun uslub tarokki fil haqara yakni peremehan penghinaannya itu nggak langsung dihinakan sekali waktu tapi sekali kalimat tapi kalau memang mereka memiliki kemampuan dalam menciptakan, mampukah mereka menciptakan darro atau sairo? Nah, ya. atau habba, Kami taroki? Ini nggak langsung ke tingkatan yang paling berat. Yang paling remeh saja mampukah dia menciptakan atau mereka menciptakan? Kalau nggak mampu yang paling remeh lebih lagi yang berat atau yang berat kalau nggak mampu, diberi yang paling remeh untuk diciptakan. Mampu gak mereka? Itu namanya taroki fil hakoro, peremehan, penghinaan melalui cara yang bertingkat-tingkat. Itu namanya taroki. Bertingkat-tingkat dari perkara yang paling gampang atau dari perkara yang paling berat. Kalau perkara yang berat nggak mampu, ya yang di yang lebih enteng, lebih ringan atau alat tanazzul fil ilzam kalau nggak mampu menciptakan darro lebih-lebih lagi mampu menciptakan apa sairo wal murad darro kalau yang dimaksud dan yang dimaksud dengan darro in kana namla kalau lah yang dimaksud dengan darro adalah namla seekor apa semut bahwa min ta'dibihim wa ta'zizihim bi khulqil hewan taratan wa bi khulqil jamat ukhra kalau memang itu adalah namla yang dengan dengan makna darah adalah namla seekor semut maka termasuk penyiksaan mereka dan termasuk pelemahan mereka dengan mencelakakan hewan sekali waktu kadang dengan menciptakan jamat benda mati waktu yang lain kali yang lain wa in kana adzarra bimana al haba kalau darat itu menanya haba bahwa bi khalqi ma laysa lahu jurmun mahsusun kalau haba itu adalah yang berhamburan yang tidak di seperti udara adalah menciptakan yang enggak memiliki jerm bentuk yang bisa diraba Wabi malahu jirmun ukhra dan juga termasuk apa yang memiliki bentuk dari sisi yang lain wa yuhtamalu au suatu keraguan dari rawi fal yakhluku darratan au liyakhluqu habbatan au sa'irna au ini adalah bisa juga untuk keraguan dari seorang rawi ketika menyampaikan hadis ini atau ketika menerimanya. <clears throat> Lafaz yang datang dari, dari Nabi itu au ataukah pakai wawu? Apa? Kalau au berarti ragu, kalau wawu maksudnya apa? Ditanwi. Cetuan ini kalau kamu mampu, kalau nggak mampu ini kalau nggak lagi yang ini coba. Itu namanya apa? Alasabilit taroki. Penghinaan dari bentuk dengan cara apa? Bertingkat-tingkat yang lebih berat nggak mampu coba yang lebih ringan. Namlah tentunya lebih berat daripada bikin apa? Bijian habba atau sairo. Nah. <clears throat> Dan ini namanya termasuk termasuk penghinaan dan hal tersebut termasuk nggak boleh. nggak boleh melakukan menciptakan ciptaan yang menyerupai ciptaan Allah Ta'ala yakni makhluk yang bernyawa. <clears throat> Yaitu makhluk yang bernyawa mananya tidak boleh. Karena siaknya ini siak walaupun susunannya adalah kalimat perintah tapi tengok di awal kalimat waman adzlamu. Zam celaan dinisbatkan kepada kedoliman tentunya perbuatan tadi adalah tidak dibolehkan maka barang siapa yang menciptakan hewan yang bernyawa maka dia termasuk memiliki kedoliman dan kedoliman yang besar kenapa Waman adalah siapa yang lebih dolim termasuk kedoliman yang sangat besar dan ini juga termasuk hadis yang berkaitan dengan larangan menggambar dengan gambar yang bernyawa. Dan dinisbatkan perbuatan tadi dengan mengatakan kholak menciptakan. Karena menyerupai apa yang Allah lakukan. Tukang lukis dengan tangannya. Atau tukang gambar dengan kameranya. Dan yang lainnya termasuk dalam hal mereka adalah termasuk terkandung dalam hadis ini. Karena yang dibicarakan adalah hukum gambar dan penggambar. Tata cara menggambar nggak ada pembatasan dari syariat. Yang dibicarakan adalah dua hukum, hukum gambar dan penggambar. Hewan yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa. Adapun alat menggambar, bagaimana cara dia menggambar ini tidak disebutkan, maka masuknya masuk dalam semua cara yang dipakai dan alat yang dipakai yang jelas ketika keluar gambar yang bernya berarti dia termasuk terkandung dalam kedoliman ini dan juga ada hadis yang lain terkait dengan larangan menggambar dengan gambar yang bernyawa sehingga perhatikan ya kuat Imam eh, Nawawi dalam kitab beliau apa? Riyadus Salihin membuat bab tahrimu membuat tahrim haram menggambar dengan gambar yang hewan yang bernyawa baik itu di kain baik itu di batu baik itu di lantai dan yang lainnya dan semisalnya itu dalam riyadu Salihin <clears throat> dan panjang babnya babnya aja panjang maka di situ beliau memahami dari sebelum adanya apa? alat yang sekarang ini beredar di pertengahan kaum muslimin. Alat menggambar, baik pakai HP dan yang lain semuanya sudah termasuk dalam kandungan bab yang dibikin Imam Nawawi tadi. Dan juga saya Mukbil rahmatullah membuat kitab Hukmu Taswir Dawatil, Dawatil Arwah. Sebutkan juga satu persatu tentang hadis yang menggambar di dinding, yang ber, yang punya bayangan dan yang lainnya semuanya disebutkan. malah Malahudil di dinding gimana punya bayangan? Gak punya bayangan. Ya toh? Ketika Rasulullah mengatakan anallah sahib hadis surah ketika di Ka'bah lalu dihapus. Mana ada bayangannya? Mana di Ka'bah? Kalau ada bayangan berarti yang berdiri sendiri kayak gini itu pada bayangannya Nah, ini ada bayangannya. Kalau di dinding dan juga dihapus, namanya dihapus. Tentunya nggak punya bayang, bayangan. Kalau punya bayangan berarti bukan dihapus tapi diru, dirusak. Nah itu, dihancurkan itu namanya punya bayangan. Ya kan? Seperti boneka, patung dan semisalnya. Tapi dalam binamlah apa apa bi, bi Umlah wa Kemudian tahu uang yang semisalnya itu semua termasuk termasuk masuk dalam larangan. Tapi sekarang dibikin untuk alat berdakwah oleh kaum muslimin yang gandrungi gambar dan oleh kebanyakan mereka dari jamaah ya, Jamaah selfie, <clears throat> ya kan? Maka benar kita dulu kita mengatakan salapi leh. Menjadi sel, selfie. <clears throat> Katanya apa? Manfaatnya besar. Gimana manfaatnya besar? Sementara Rasulullah mengatakan, "Waman dah banyak lupa kalau khalqi." Masa kedoliman manfaatnya besar? Bagaimana kalau dakwah dengan joget? Joget niatnya olahraga, ini malah malu biniat, Juga menghibur para mad'u. Dan menghibur para mad'u termasuk sodako. Gimana? Ya tak? Siapa dengan joget? Tukang ngebor. Ini Inul nista. Dan yang semacam dari mereka. <clears throat> Darah nista. Ya, semisalnya ini. Dalilnya nanti enam lama lu niat, ya kan? Tapi itulah yang sekarang kita dikejutkan dengan di masjid dimasuki dengan niat berdakwah, gambar bernyawa bertebaran di situ. <clears throat> Padahal Rasulullah melaknat. Rasulullah melak melaknat. Juga inna sahibah hadis surah yadzabu binar. kaum muslimin dibujuki, ditipu. Sedangkan dengan perkataan seorang alim yang kadang terpeleset dari kebenaran. Nanti bilangnya ini masalah khilafiyah, masalah khilafiyah. Nah itu udah. Kita harus toleransi. Saya perhatikan kalau Abu Bakar rahmatullah kalau fi hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ghairihi yukallahu ahyu ma khalaqtum luhu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Aisyah dan yang lainnya. Dikatakan mereka dikatakan kepada mereka di lahum dikatakan kepada mereka para penggambar. Ahyu makhluktum para mereka yang menciptakan ciptaan yang seperti Allah menciptakan. Yang tasbih nggak harus serupa persis. Yang makeup kap tasbih itu nggak harus serupa persis Ya kan seperti kita katakan Muhammadun kal kal asad masa ana bulune dawa-dawa ngono. Gigine mengerikan. Kakinya empat, ada buntutnya jentit-jentit. Ya enggak. Tapi sebagian sifat yang ada pada Muhammad seperti apa? Asad awas sih? Singa, pemberani dan semisalnya. Nah itu. Demikian juga yang hal Khalroki Enggak harus kemudian ciptaannya seorang tadi menciptakan gambar yang bernyawa kemudian seperti alam menciptakan manusia. Hewan yang bernyawa, bisa ngomong, bisa bernapas. Ya enggak harus, tapi sebagiannya saja cukup. Seperti zaitun kalbader badr. seperti bulan purnama. Masa bulat kayak gitu? Ya elek, menungso bulat kayak bulan purnama. Ya elek, gak ada sikile, gak ada apa. Iya kan Piye elek gak payu kawin gak nonggelem, gelem. Ampun kawin karo bulan. Ya toh? Tapi maksudnya apa? Sebagian sifat yang ada pada bulan purnama ada pada zaitun. Nah. Dan semisalnya <clears throat> Yukalu lahum ahyu makhluk mengucapkan apa yang kalian ciptakan. Kata Ibnu Battal innama nasaba khalqaha ilaihim takri'an lahum bimudahatihim Allah Ta'ala fi khalqi. saja khalq ini dinisbatkan kepada mereka sebagai takri. Nah, sebagai takri ini sebagai apa? Sebagai teguran keras kepada mereka sebabkan mereka memiliki perbuatan menyerupai Allah dalam ciptaannya. Tengok, menyerupai. Tapi menjadi manis menciptakan Hewan yang bernyawa ketika niat untuk berdakwah. Nah, menjadi ma manis, sedap. Hmm. Dihadirkan ke masjid. Bahkan masjid pun sekarang dipasang CCTV. Ya. Nah, Tempat ini dilengkapi dengan alat CCTV. Hah? CCTV yuk. Ya. Taib. Fabakatahum bi ida sabah idza sabahtum fabakatahum maka Allah membuat mereka enggak mampu untuk ngomong berbuat dengan perkataan idza sabahtum bima sawwartum makhluqatillahi ta'ala fahyuha kalau apabila mereka kalian menyerupakan menyerupai apa dengan dengan apa yang kalian dibikin ini ciptaan-ciptaan Allah coba hidupkan kalau mampu kalian. Kama ahyahu Allah taala maka sebagaimana Allah menghidupkan apa yang Dia telah ciptakan. Allah mampu menghidupkan. Allah mampu memberikan nyawa. Coba kalian kalau mampu, mampu nggak? Ini namanya amrun litakziz, perintah untuk pelemahan. Nggak mungkin mereka akan melaksanakan. Seperti kita bilang, Orang sudah kita bantai, ambrek, bangun kalau kamu mampu. Ya, memang dia nggak bisa bangun. Ya sudah pun tapi nggak bisa bangun. Menunjukkan kamu nggak akan mampu. Ya kan? Dipukuli, lah itu ambruk. Coba bangun kalau kamu mampu. Nggak mampu, mampu. Nah itu. <clears throat> itu namanya apa? Termasuk penghinaan, steza dan semisalnya. Dan bagaimana seorang yang diajak oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena Allah memiliki sifat istiza. Mengajak siapa yang berhak untuk di, diajak. Kalau yang menciptakan seorang hamba tadi mengajak kepada yang diciptakan terus koyo apa rasanya? Ya dong? Kita diajak kepada orang yang kita butuh kepadanya. Kita diajak oleh orang yang orang itu kita membutuhkan dia. Rasanya apa? Hina kila, sangat hina sekali kita. Kita butuh kepada orang yang mana orang itu mengejek kita. Padahal kita ini butuh kepada dia. Dia mengejek kita, meremehkan. Sangat sedih, sangat hina. Demikian apalagi seorang hamba Kebutuhan kepada butuh kepada zat yang maha kaya, yang nggak maha butuh, nggak pernah bu, butuh. Yang nggak pernah butuh, kemudian diajak Dialah yang mengecek kepada hambanya terus kayak apa rasanya. Maka dengan demikian ya gua harus waspada. Sehingga ulama membatasi kalau kita harus bergambar dengan gambar yang bernyawa, lidaburo Eh, Rabbi. Dan semisalnya dan dosanya bagi orang yang memaksakannya seperti pemerintah. Memaksa kita menggunakan uang bergambar dengan gambar yang bernyawa. Ini saya saya bil rahmat taala. KTP Paspor misalnya mereka yang akan menanggung dosanya para penguasa yang membebani manusia untuk bergambar. Ini kalamnya saya bil rahmat taala oleh seorang alim yang tidak lagi ada keraguan tentang keilmuan beliau di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Wa qala al-Kirmani rahimahullah taala usnid al-khulqu ilaihim tasrihan sorihan eh, sarihan khulq disandarkan kepada mereka dengan lafaz yang sore ahyu ma khalaqtum atau man dzaba man adzalama mimman dzaba yakhluqu ka khalqi khalq dinisbatkan kepada mereka dengan penisbatan yang sore gamblang ini adalah wawa khilafu tarjama ini adalah menyelisih judul lakin al murad kasbuhum tapi yang ini adalah kasbuhum usaha mereka judulnya apa kemarin Hah? Fabu ta'ala wallahu khalaqakum wa ta'malun ila akhirih. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Artinya terkait dengan judul dan hadis ini bahkan nampaknya ada perbedaan maka dikatakan bahwa khilafut tarjama beda dengan judulnya Kalau Khalq ditenis kepada mereka dengan lafaz yang sore. Waman adalah man daba yakhluqu ka khalqi ka khalqi waman daba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu sa'iratan <clears throat> Lakin merkasbu min usaha mereka. Fa'at fa'utliqa lafdul khalq alaihim istizaan aw dimna Kholaktum makna sawartum. Diungkapkan mutlaknya lafaz kholak atas mereka itu sebagai penghinaan, sebagai ejekan atau kandungan kholaktum tadi mengandung makna sawartum. Kayak kalian gambar. Nah. Atau kalimat kholaktum itu makna kandungannya adalah sawartum apa yang kalian gambar sebagai bentuk tasbih sebagai bentuk penyerupaan dengan kolak dengan namanya menggambar mirip dengan menciptakan atau utlikul dulu khalq binaan ala za'mihim fihi atau diungkapkan mutlaknya lafadz khalq pada mereka itu dibangun di atas anggapan mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan punya anggapan mereka mampu untuk menciptakan ini dua makna yang mustamil antara yang pertama dan yang kedua. Tapi adalah hujjah. Namanya walaupun ada ihtimal atau mujmal hujjah untuk perkara tadi dilarang. Baik maknanya menggambar atau menciptakan maknanya adalah dilarang hal tersebut. Bahkan kedoliman termasuk tercelah dan namanya zulm adalah dosa. Apabila dikatakan adlam maka dosa apa? dosa besar. Siapa yang lebih dolim? <clears throat> itulah ya bagaimana dosa besar dibikin jalan untuk menjalani dakwah. Katanya cuma pantulan. Pantulan tak kondi, kok semantul lu piye? Mantul katanya, pantulan. Ya. Itu cuma pantulan mantul pi, Piye cara mantul iku? Bagaimana cara memantulkannya? Mantulkan, ya kan? Coba alat pemantulnya mana? Mana ada? Alat penggambar yang ada? Kameranya mana? Mana ada Hasan? Kita beli alat pemantul, ya gak akan diladeni sama pemilik toko. Alat pemantul apa pak? Itu kata Syekh itu pemantulan saja gitu. Jadi saya tanya ke sini karena saya bilang itu mantul tadi. Saya cari alat mantul. Yang mana? Ya saya baca di buku tanya itu pantulan. <laughs> ya kayak apa jadi ini tinggal doli. Kelanger. Oh iya, tak mau mulai. kok mbok musik. Mbokmu mau ngomong apa? kok karo ibumu. Kamu ngomong apa karo ibumu? Untuk mbakku copis. Nah. Mbakku seripis. <laughs> Lah itu. Pertanyaan ya, kawan. Buatmu mau ngkon piye? tuku kamera. Tapi aku mau buku kok aku jadi pantulan aku yo. Tuku pantulan saja, alat pemantul. Oh, alat pemantul itu, alat pemantul. Saya kasih kaca ya. Ini, ya kasih kaca. Ya, wis, kasih kaca sama ibumu. Berarti ini yang dimaksud mungkin. Nah, balik lagi. Enggak ini, Pak. <laughs> Ibu saya bukan maksud ini. Oh, berarti kamu salah baca, salah makna. Kamu jangan taklid. Oh, nampak mantul kamu ikuti saja. Yang penting kumbokmu. Kamera, ini. Jadi kalau begitu, lebih pintar membawa saya daripada syekh. Iya bisa juga. Nah. Nah itu makanya kata saya mobil al ajais idana orang-orang tua di sisi kami kayak nenek-nenek mengatakan itu gambar. <laughs> Tapi Pulang dari Jami'ah Islamiyah bilangnya pemantul. Papula. Iya, ya Allah, ya Allah. Kata saya mobil al-ajais indana. ajais nenek-nenek mengatakan itu gak gambar. Pulang dari Jami'ah Jami'ah Islamiyah Madinah sama dari Mesir bilang pemantul. La ilaha illallah Muhammadur Sama saja kita bilang kopi ketika otak perlu inspirasi. Ya gak ono oh, di itu kita beli itu pak. Ketika otak perlu inspirasi, oh koyo. Digolek oh po aku? ke ono wis namule namule. Salam kan salam. Salah denger ki mau. ngomong apa kamu mau? Nah. Ya dong. Hitam-hitam. Oh ini gitu. Kopi. Bilang aja bilang. Ketika otak perlu inspirasi. Ya ono. Nah hitam-hitam untuk menghilangkan ngantuk. Nah, itu namanya ketika otak perlu inspirasi minum kok kopi, ya nah, loh. Ya kan? <laughs> Jadi kadang-kadang demikian. Logo itu hasil apa? Hasil sepakatan. Sepakatnya orang yang kabur jadinya apa? Menginginkan oh, orang. Nah. Saya <clears throat> perhatikan. Qultu kan? Walladhi yadhar anna munasabata dzikri hadis sisul musawirin li tarjamati bab min siyati anna man za'ama annahu fi'la nafsihi law sahhat da'wahu ulama wakal inkaru ala haula'il musawwirin. Nah, tengok di sini betapa jelinya. Ya kan? Yang punya kalimat kultu ini. Betapa jelinya dan cerdasnya orang yang memiliki kalimat kultu. Walladhi yadar dan yang nampak dan yang jelas yang dohir bahwasanya kesesuaian penyebutan hadis musawirin hadis ini hadis musawirin hadis tukang gambar untuk dimasukkan dalam tarjamah dalam bab yang tadi kita baca apa penyesuaiannya dari sisi bahwasanya orang yang punya anggapan dia yang menunjukkan perbuatannya sendiri kalau memang itu benar pengakuannya dia mengklaim itu klaimnya benar maka mana ada pengingkaran atas mereka para tukang gambar oh, aku gawe-gawe dewi lakon-lakonku dewi Cita dewi lapo kok diingkari. Nah. Mahfum? Jadi mereka juga makhluk para tukang gambar. Perbuatannya ketika menggambar juga ma makhluk. Nah, itu maunya. Mereka para penggambar juga makhluk. Kelakuan mereka yaitu menggambar juga makhluk. Kelakuan itu juga ma makhluk. Perbuatannya juga ma makhluk. Maka orang yang menganggap bahwasanya dia menciptakan perbuatan sendiri. Ini siapa yang punya klaim perbuatan dia ciptaan dia sendiri? Siapa? Qadariyah. Qadariyah yang gulu. Yang mereka punya anggapan bahwasanya perbuatan mereka adalah bukan ciptaan Allah. Padahal dalam ayat dalam babnya bahwa Allah khalaqakum bawa tak malun dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan juga ciptaan Allah dan Allah menciptakan apa yang kalian lakukan diantaranya kalian menggambar juga itu ciptaan Allah Ta'ala. Perbuatan kalian menggambar itu loh, ciptaan Allah juga. <clears throat> Nah, ini yang di apa upayakan untuk penyesuaian antara hadis dengan bab. Nah, Adapun qadariyah yang mereka gulu dalam takdir mengeluarkan perbuatan dirinya dari ciptaan Allah. Kalaulah itu benar pengakuan mereka, sungguh nggak akan terjadi ingkar atas mereka para penggambar. Mereka juga perbuatan mereka sendiri bukan perbuatan Allah. Bukan, bukan makhluknya, bukan ciptaan Allah. Falamakana amruhum, falamakana amarohum bin nafhi ruh, fi masawwaruhu Falamakana amruhum binafhi ruh bimasoru amro ta'zizin. Falamakana amruhum. Maka ini piye kalimat ini, Falamakana amruhum binafirroh ruh bimasoru amro ta'zizin. Atau famakana amruhum binafirroh ruh bimasoru amro ta'zizin. Kalau memang mereka itu memang mampu melakukan apa yang mereka lakukan itu adalah bukan termasuk dari ciptaan Allah. Mana ada perintah terhadap mereka itu untuk meniupkan roh itu dalam apa yang mereka telah gambar amr ta'ziz. Nah. Hah? Mana pisah ini? Ewa, naam sahih. Jadi falamma kana amruhum bil firru fi masawwaru amra ta'ziz. Wa nisbatul khalq ilahim innama hiya ala sabil tahakkum. Tahakkum ejaan istihza. Dalla ah, ini ala fasadi qawli man nasaba khalqa fi'lihi ila istiqlalan wal ilmu indallah. Wal ilmu indallah ini jumlah istanafiyah ini doa iya. Wal ilm indallahi taala. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Jadi ringkasnya itu adalah ejekan dari Allah, ginaan dari Allah, tahakum itu ginaan. Ini sebagai, sebagai bukti yang menunjukkan tentang rusaknya perkataan orang yang menisbatkan ciptaan perbuatannya dia sendiri itu adalah kepada dirinya sendiri istiklalan tidak ada kaitannya dengan Allah. Jadi mananya dari al gulu al gulat mereka punya keyakinan perbuatan mereka itu tidak ada kaitan dengan ciptaan Allah, tapi mereka sendiri yang menciptakan. Dan itu enggak benar. Dan itu enggak benar. Maka disinilah layaknya dan tepatnya hadis ini dibawakan kepada dalam kitab Tauhid punyanya Imam Bukhari. Kenapa? Karena Tauhid rububiyah diantaranya adalah kita meyakini perbuatan kita ciptaan Allah Ta'ala. Tauhid rububiyah kita punya keyakinan bahwasanya perbuatan kita termasuk ciptaan Allah. Itu tuntutan keyakinan kita tentang tauhid rububiyah. Rububiyahnya Allah yang mutlak yaitu di antara perbuatannya dan ada tuntutannya perbuatan kita seluruhnya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Perbuatan hamba ciptaan Allah Ta'ala di antaranya adalah tukang gambar yang mereka menggambar perbuatan mereka adalah ciptaan Allah makhluknya Allah Suma qala al-karimani rahmatullah adalah hadis tatul ala annal amala mansubun ilal abad Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya al-amal dinisbatkan kepada hamba. Lianna makna al-kasb i'tibaru ini fastafadul matlub minha Walalla gardul Bukhari fi taksiri hadzal naw' fil bab wa ghairihi bayanu jawazi ma kila anhu anu qala lafdi fil qur'ani makhluqun in anhu Artinya kata Germani ringkasnya bisa jadi maksudnya Imam Bukhari dalam memperbanyak bentuk dalam pembikinan bab dan yang lainnya banyak sekali pembentukan bab di sini. Macam-macam bab di sini dibawakan oleh buku dengan sebanyak ini. Maksudnya bisa jadi menjelaskan boleh bolehnya ya kan ucapan di Quran makhluk itu boleh saja Jawab sumanukila anhu bolehnya apa yang telah ternukilkan dari beliau Imam Bukhari bahwasanya Imam Bukhari mengatakan kalau Kalaulah riwayat itu sahih dari beliau, beliau ngomong di fil Quran makhluk. Ini masyur dari zaman dahulu sampai sekarang tentang fitnah mehna apa? Kalkul Quran. Sampai Imam terfitnah dengan beliau mengatakan Quran itu makhluk padahal beliau tidak. Kalau Kalaulah benar beliau cuma ngomong di fil Quran makhluk. Kalaulah benar, cuma beliau ngomong lafdi bil Quran makhlukun. Itu kalau benar riwayatnya. Sehingga terjadi fitnah ataupun mehna, eh, mehnatul Quran. Bukhari termasuk terfitnah. Bahwasanya mengatakan Quran ma makhluk. Padahal yang diucapkan, kalau itu benar, bilangnya apa? Lafdi bil, bil Quran yang makhluk. Yakni Lafzi bil Quran artinya apa? Seperti kita bilang rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini lafadzku dengan Al-Qur'an dalam makhluk. Mananya talaffuzku. Kiraati bacaanku. Tapi yang malfud yang diucapkan al-makruh yang dibaca bukan makhluk. Nah, tapi karena terjadi sangat kesamaran sehingga menjadilah terfitnah Imam Bukhari termasuk dari kalangan orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Sehingga dibikinlah kitab oleh Imam, Bukhari dengan kitab apa? Kholku af'alil ibad. Di sana panjang lebar mendatangkan masalah ini. Di antaranya adalah yang dikenal dalam kitab kita ini. Kultu qad saha anhu anna tabarra min hadzal itlaq. Berkata Ibn Hajar Taala telah sahih riwayat dari Imam Bukhari. kot sahanhu anil Bukhari. Telah sahih telah datang riwayat yang sahih dari beliau Imam Bukhari bahwasanya beliau berlepas diri dari mengitlakan kalimat lafdi bil Quran makhluk. Bagaimana tabaroknya? Bagaimana berlepas dirinya beliau? Fakola maka beliau berkata, kullu mana kola anni anni kultu lafdi bil Qur'an makhlukun faqad kadzaba alayya. Siapa saja yang menukilkan dariku bahwasanya aku mengatakan lafdi bil Qur'an makhluk, maka itu adalah telah dusta terhadap saya. Wa inna ma qultu dan hanya saja aku katakan kata Imam Bukhari, af'alul ibad makhlukotun. Akhraja unjarun. Unjar ini mengeluarkan riwayat ini dari Imam Bukhari fitar jamatil Bukhari dalam biografinya Imam Bukhari min tarikhi Bukhara min tarikhi Bukhara dari tarikh Bukhara sejarah kota Bukhari kota Bukhara Bukhara nama tempat Bukhara Sanad sahih dengan sanad yang sahih sampai kepada Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam al-Masyhur bahwasanya Mahat bin Nasr al-Marwazi, seorang imam yang masyhur ini pernah mendengarkan Imam Bukhari mengatakan hal itu al-af'alul ibad makhluqatun bukan lafzi bil Quran makhlukun. Wa min tariqi Abi Umar wa Ahmad bin Nasr al-Naisaburi al-Khaffaf an al-Bukhari ya yaqul bahwasanya Khaffaf ini berkata dia mendengarkan Imam Bukhari berkata dalika yakni apa dalika af'alul ibadi makhluk makhlukatun perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk. Adapun lafaz lap di Quran makhluk ini tinggal oleh Imam Bukhari. Tapi dinisbatkan kepada beliau. Ehwa, taruhlah kalau lah memang sahih dari Imam Bukhari, ya kan maknanya adalah putih. Lapetku dengan Al-Quran maksud seperti kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Suara saya makhluk, Gerakan mulut saya adalah ma makhluk, lisan saya bergerak-gerak adalah makhluk. Itu yang diingin inginkan. Ya kan? Suara saya makhluk. Alhamdulillah itu suara saya. Suara saya ma makhluk. Yang kusuarakan adalah Al-Qur'an, kalamullah. Nah, apa itu? Demikian juga yang kulafatkan kalamullah, lafatku makhluk. Nah, sehingga ditoleransi di sini dalam kalimat yang paling terakhir dari Syekh bin Bas taala. Seandainya pun seperti itu. Cuma yang lebih asal ahsan katanya apa? Tengok di situ. Alafat katanya pertanyaannya yahtamalu awdhu min lafdi at-talaffudi. Kalau mau lebih jelas daripada kalimat lafdi bilang saja talaffudi. Ma yahtamilu makna al makul Karena lafdi itu mungkin mengandang makna malfud tapi kalau putih enggak mengandung makna mutalafat bihi. Nah. Enggak benar-benar Tak lagi ahsan minhu sauti. Kalau yang lebih bagus daripada lafdi atau putih, bilang saja sauti suaraku. Wa ada arada lafdha bi makna saut ma fi mahdur. Kalau memang ingin bilang lafdi, lafatku dengan makna saut, enggak ada halangan Kenapa? Al amalu niat. Amalan itu adalah terkait dengan niat, niatnya niatnya bukan Al-Qur'an itu makhluk ya sudah nggak apa-apa. Karena kalamnya bukan kalam yang terlarang dari sisi asal asalnya, nggak ada larangan. Tapi perhatikan. Qala bin Bas rahimahullah wa ma dzalika illa li anna lafdhi fil Qur'an muhtamilatun. Karena lafaz ucapan kita lafzul Qur'an adalah kalimat yang muhtamilah Kalimat yang mengandung makna positif dan makna negatif itu namanya muhtamilah. Lafzi bil Quran makhlukun itu kalimat yang muhtamilah, kalimat yang mengandung makna negatif dan makna positif sehingga terjadi ingkar terhadap Imam Bukhari. Faliyada tabarra'a minha karena kan karena muhtamilah makna yang negatif dan positif liola Imam Bukhari berlepas diri dari kalimat tersebut lima dari annahu yahtamilu lafdi lafdi sautu li'annahu yahtamul lafdi adalah saut bisa jadi lafdi mengandung makna saut wa yahtamilu malfud yang diucapkan ini Quran makru pada lihat ada tabar amin dalika kama angkara dalika jam'un min salaf li Allah yatawassala bidzalika ila qaulil jaminya. Karena kan itulah sekarang banyak dari kalangan salaf mengingkari ucapan lafdi tadi itu biar enggak mengarah kepada perkataannya Jahmiyah. Karena Jahmiyah punya kalimat yang jelas yaitu Quran mak makhluk. Kemudian di sini ada merempet-merempet lafdi berkan mak makhluk. Biar nyerempet-nyerempet ini enggak ada lagi nyerempet jauh maka bilang saja yang la yang lain. Sauti bil Quran makhlukun talaffuzi bil Quran makhlukun. Tapi seandainya bilang lafzi bil Quran makhlukun dengan niatnya adalah bukan malfud ya enggak apa-apa kata Syekh bin Bas rahimahullah taala. Qala farqun baina lafz was saut. Kata bin Bas farqun baina lafz was saut. As-saut la yastabih. Kalau lafaz ada istibah, ada kesamaran. Saut gamblang. Walafat kot yu awal lafaz ini kadang bisa ditakwil alal malfud atas marfud. Kalau marfud berarti apa? Kur Quran mak makhluk. Kalau kolok bimana makhluk. Seperti kolok bimana makhluk bisa ditulis seperti itu. Falihada tabar amin dalika wa annau yubayyinu an af'alahu makhluqatun. Bahwasanya beliau menjelaskan perbuatan hamba adalah makhlukoh. Makhluknya Allah. Amin dalika aswatuhum kama takut damar di antara perbuatannya hamba adalah makhluk adalah suaranya hamba adalah makhluk. Pertanyaan adanya saut ma fi apa Allah angka? Saut apakah kalau kita bilang saut bukan makhluk itu enggak ada istibah ya sah? Enggak ada kesamaran? Apa Allah angka semoga Allah maafkan engkau. Siapanya saut enggak? Kalau saut enggak ada istibah, enggak ada kesamaran. Suara kita adalah makhluk. Suara kita dengan Al-Quran makhluk ini enggak ada kesamaran, kamu bilang katanya. Sautuhu suaranya dia Ma yasma'un nasu illa sautahu wa manusia enggak mendengarkan kecuali suaranya dia. Nah, suaranya seorang tiba baca. Nah, ma wa sautullah bukan suaranya Allah. Bukan suaranya Allah. Maka pertanyaan lanjutannya, gimana kalau lapet? Apa bedanya lapet dengan saut? Kata Syekh bin Bas, kalau ya yahtamilu. Kamu yang lebih jelas daripada lapet, bila saja talaffuzi Daripada bilang lafdi, bilang aja talafudi. Itu lebih jauh daripada kesamaran. Maka dikatakan talafudi ma yahtamilu makna maf'ul. Kalau lafdi bisa mengandung makna maf maf'ul. Mana apa makna maf'ul? Makruh. Malfud. Itu kalam kalamullah. Walakin ahsan minhu akan tapi lebih bagus daripada talafudi. Lebih bagus daripada lafdi yaitu kalau kita bilang sauti bil Qur'ani makhlukun. Wa idza arada lafdha bi makna saut ma fi mahdurun al a'malu biniyat. Taruhlah kalau memang dia ingin bilang laf di Quran makhlukun maknanya adalah saut ya enggak ada halangan. Enggak ada larangan. Kenapa? Karena amalan sesuai dengan ni niatnya. Enggak bilang enggak ada niat Quran makhluk ya sudah. Enggak apa? Enggak apa-apa. Kemudian ya, maka itu diperhatikan. Zaman Imam Bukhari juga beliau termasuk ha, ah, terfitnah dengan ini sehingga banyak orang dari zaman itu dari kalangan para ulama juga sejaman dengan beliau ha, ah, melancarkan bantahan keras terhadap Imam Bukhari bahwasanya termasuk yang terjerumus dalam ucapan Quran apa ma, makhluk sehingga beliau bikin tulisan sebagai apa, sebagai tabriah sebagai pembersihan di diri makanya ya perhatikan sampai hari ini ya kan nggak asing seorang alim dituduh ini tuduh itu dengan kalimat-kalimat yang mungkin bisa anda jadikan apa tuduh tuduhan semua boleh tuduh takfiri dituduh keras dituduh stijal apa stijal tasarruk hanya semisal semisalnya Sebebas bas dituduh dengan apa amil corongnya penguasa bahkan digelar dengan gelar yang tidak layak dan yang yang lainnya. Bahasan al itu dengan irja. Ini semuanya fitnah dari zaman ke zaman terus nggak akan lepas seorang alim pun dimanapun berada. Seperti piadamat Syahya dituduh dengan apa? Apa tujuan yang paling anu haddadi. Kayak misalnya. Nah, ini sangat ramai Termasuk itu dengan apa? Tuduh takfiri. Boyong sana kemari takfiri, takfiri, takfiri. Keras. Keras apanya yang keras? Kita ini orang-orang yang loyo. Ya kan? Apa kemampuan kita dalam mengamalkan syariat? <clears throat> Tapi itulah apa yang terjadi. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Subhanakallah alhamdulillah. Sallallahu alaihi